sewaktu terjadi perang Nahrawan. Dalam perang Nahrawan tersebut hanya beberapa orang dari kalangan Khawarij yang melarikan diri. Hanya beberapa orang yang yang selamat dan melarikan diri. Karena hampir separuh Khawarij ini rujuk kembali mengikuti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib datang dengan pasukan 20 ribu orang. Sementara Khawarij hanya, hanya memiliki pasukan 4 ribu. Maka sesampainya di tempat Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang mau rujuk maka dia aman. Maka berbalik sekian orang. Akhirnya dia ambil bendera lalu dia lemparkan pakai tiang. Siapa yang mau berlari ke bendera sana maka dia aman maka berkurang lagi. Walhasil, total orang Khawarij yang waktu itu tetap ngotot berperang melawan Ali hanya sekitar 2000 orang. Terjadi perang ya jelas 20.000 ribu lawan 2000 mana mungkin menang. Nah oleh sebab itu hampir semua khawarij terbunuh. Hanya ada beberapa orang, beberapa 12 atau berapa belas itu melarikan diri. Nah, di antara yang melarikan diri ada yang melarikan diri ke daerah Turki, ada yang melarikan diri ke daerah Maroko. Nah, yang melarikan diri ke Maroko inilah yang kemudian menjadi biang atau embrio gerakan Wahabi di kemudian hari. Nah, maka yang melarikan diri ke uh, Maroko ini kemudian mendirikan aliran yang disebut dengan Ibadiyah, Khawarij Ibadiyah Nah, Khawarij Jibadiyah inilah kemudian terus membesar, membesar, membesar dan puncaknya adalah ketika Khawarij Jibadiyah ini secara organisatoris dikendalikan oleh seorang laki-laki yang bernama Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum Ar-Rasibi Al-Ibadi. Al-Ibadi karena emang dia adalah kelompok Khawarij Ibadiyah karena khawarij ini kan ada 12 sekte juga. Nah ternyata khawarij yang ada di Maroko adalah khawarij sekte ibadiyah. Dan mereka terus berkembang sehingga puncaknya adalah ketika mereka dipimpin oleh Abdul Abdul Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum Ad-Dustuai. Bahkan mereka sempat membentuk sebuah daulah mereka menamakan daulah mereka dengan daulah Rustumia. Daulah apa? Nah, daulah Rustumia sama dengan daulah wahabiyah. Maka di kalangan peneliti, daulah Rustumia dan daulah wahabiyah disamakan. Karena apa? Daulah Rustumia ini nama secara politis. Daulah wahabiyah ini adalah nama secara idealis. Jadi dengan demikian kesimpulan, tidak ada perbedaan daulah rusumia dengan daulah wahabiyah. Yang membedakan bahwa yang satu adalah uh, tampilan politis dan yang satu adalah syiar idealis. Nah jadi sebenarnya Abdurrahman bin Rustum ini ketika beliau wafat dia memiliki dua orang anak dan akhirnya dia mantap untuk menyerahkan kepemimpinan Khawarij Ibadiyah kepada putranya yang bernama Abdul Wahab dan Abdul Wahab inilah yang menamakan pergerakan Khawarij Ibadiyah ini dengan Wahabi atau Wahabi. Itu ada dua, Wahabi hanya panjang atau Wahabi hanya pendek. Nah jadi mereka berhasil memiliki kemajuan yang luar biasa, kekuatan. Nah akhirnya mereka melakukan pemberontakan dan pembunuhan macam-macam terhadap orang-orang yang tidak Uh, yang yang berbeda idealisme dengan mereka. Nah, kemudian gerakan Wahabi yang dimotori Abdul Wahab ini terjadi di akhir abad kedua karena Abdul Wahab ini sendiri meninggal pada tahun 189 Hijriah. 189 Hijriah. Berarti gerakan ini kita pastikan terjadi di akhir abad kedua Hijriah. Di antara pemikiran-pemikiran atau idealisme-idealisme yang diperjuangkan oleh Wahabi, pertama adalah siapapun yang naik haji maka dia telah kafir. Karena naik haji berarti menyembah sebuah batu hitam yang kita namakan Hajar Aswad. Tapi kelompok Wahabi menyebutkan batu hitam ini berhala. Maka orang yang naik haji itu pasti kafir. Ini pemikiran pertama, idealisme pertama bahwa mereka mengkafirkan uh, orang yang naik haji. Kemudian yang kedua, aliran Wahabi ini membekukan pelaksanaan syariat Islam. Jadi tidak boleh ada kisos, tidak boleh ada raja, nggak boleh ada hukum Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga jelas Wahabi mengkafirkan orang yang yang yang yang tidak ya, yang berbeda idealisme dengan mereka. Takfir ini yang ketiga. Nah yang keempat bahkan mereka pun tidak mengakui syariat puasa. Nah inilah beberapa pemikiran-pemikiran yang dikembangkan atau beberapa idealisme yang dikembangkan oleh orang-orang Wahabi. Walhasil pada abad keempat Hijriah ada seorang ulama Maroko yang terkenal namanya Muhammad bin Ali Al-Lakhmi. Beliau lebih dikenal dengan Al-Lakhmi. Maka beliau mengeluarkan fatwa bahwa Wahabi itu adalah sesat. Nah, fatwa sesatnya Wahabi ini dikeluarkan oleh ulama Maroko yang bernama al lakmi Abad keempat. Berarti kurang lebih dua abad setelah hilangnya gerakan Wahabi ini, baru ada fatwa yang menjelaskan bahwa Wahabi ini adalah aliran sesat mereka adalah khawarij, mereka adalah takfiri, dan yang pertama kali memfatwakan mereka sesat siapa tadi? Imam Imam al Lahmi. Fatwa Imam al Lahmi ini ditulis oleh seorang yang bernama Alwan Syarisi dalam kitab yang bernama Al-Mi'yarul Ma'rib fi Fatawa Ahlil Maghrib. Fatwa al lakmi tadi ditulis oleh seorang ulama Maroko yang bernama Alwan Syarisi dalam sebuah buku yang berjudul Al-Mi'yarul Ma'rib fi Fatawa Ahli Maghrib. Kelas atau jangan-jangan saya salah ucap. Penulisan fatwa ini dilakukan Wan Syarifi abad keempat. Adapun fatwa Al-Lakmi ini sesungguhnya jauh uh, dahulu sudah ada gitu ya. Hanya saja abad keberapa saya lupa. Abad keberapa eh, Al-Lakmi mengeluarkan fatwa tersebut saya lupa. Hanya saja Al-Wan Syarifi menulis fatwa sesatnya Wahabi itu pada abad keempat dalam buku yang berjudul Al-Mi'yarul Ma'rif fi Fatawa al Maghrib. Sudah? Kemudian di sisi lain di negara Saudi muncul seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dan beliau melakukan dakwah islahiyah, dakwah perbaikan, dakwah tauhid. Dan dakwah beliau kemudian didukung oleh Raja Saud karena kebenaran istri daripada Raja Saud ini adalah murid Muhammad bin Abdul Wahab. Maka istrinya membujuk Raja Saud untuk mengikuti kajian-kajian ataupun ceramah-ceramah yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ternyata Raja Saud setuju menerima dakwah Muhammad bin Abdul Wahab maka mereka setuju untuk menegakkan dan mendirikan negara tauhid. Nah, hanya saja waktu itu Muhammad bin Abdul Wahab mensyaratkan satu hal. Saya bisa kerjasama dengan Anda dengan catatan kau hapuskan semua pajak dari dari dari rakyat. Sepanjang masih ada pajak kita nggak mungkin jalan bersama. Ah, ini yang lama sekali syarat ini baru diterima Raja Saud. Karena menjadi pemasukan pada saat itu adalah pajak rakyat. Dan Muhammad bin Abdul Wahab nggak mau masyarakat dibebani dengan pajak. Ya makan apa adanya aja udah. Nah tapi walhasil kemudian Muhammad bin Abdul Wahab berhasil membujuk bahwa Allah akan menggantikan apapun yang Anda korbankan karena Allah bebaskan rakyat dari pajak. Di Indonesia aja nggak ada pajak ya. Kalau di sana nggak ada pajak-pajakan. Nah, kan penduduk asli kok pakai pajak gitu. Kecuali kalau misalnya dia warga Malaysia tinggal di Indonesia pajak silakan. Lah kalau penduduk pribumi dasar hukum melakukan pajak apa yang punya negara dia yang berjuang merebut kemerdekaan engkongnya dia kan nah, baik nah kesimpulan terbentuklah kesepakatan antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Raja Suud untuk membentuk negara tauhid. Jadi mereka membentuk negara tauhid dan waktu itu Saudi yang sekarang terpecah, Saudi yang sekarang terdiri dari empat atau enam kerajaan sebenarnya. Nah hanya saja Raja Saud mengirimkan surat kepada raja-raja tersebut agar bergabung dan mereka menolak akhirnya terjadi peperangan. Kemudian begitu juga dengan kerajaan kedua dikirimkan surat agar mereka bergabung. Menyatukan langkah. Mereka menolak, malahan memberontak. Walhasil terjadi pertempuran beberapa kali antara Raja Saud dengan beberapa kerajaan yang lain. Sehingga semua kerajaan itu kalah. Dan yang memenangkan semua pertempuran adalah Raja Saud. Dan hasil dari pertempuran ini adalah tegaknya negara Saudi yang sekarang. Jadi kerajaan Saudi yang sekarang sebenarnya terdiri dari beberapa kerajaan. Hanya saja kerajaan-kerajaan tersebut eh, berhasil dihapuskan dengan jihad yang betul-betul baik. Karena mereka disuruh mengikuti ajaran tauhid. Mereka menolak. Dituduh ber, disuruh bergabung, membebaskan rakyat dari pajak. Mereka menolak. Ya mau gak mau, mereka dilawan Akhirnya tegaklah Raja Saudi yang sekarang. Nah, negara Saudi tegak, dunia pun dihadapkan dengan pertempuran atau perang dunia. Enggak satu pun negara Islam yang tidak diinvasi oleh negara Barat. Mana ada negara Islam yang tidak diinvasi, tidak dijajah oleh kolonialisme Barat? Enggak ada kan? Nah, Hah? Negara Islam maksud saya. Ada nggak negara Islam yang nggak dijajah? Ada. Satu-satunya apa? Satu-satunya adalah Saudi. Brunei makan nggak? Iya. Inggris itu. Indonesia dijajah oleh Belanda. Kemudian uh, uh, Kairo, Pakistan, India semuanya Inggris kemudian Malaysia, Brunei dan lain-lain dijajah oleh Inggris pula. Jadi maka dalam perang dunia kedua semua negara Islam jatuh ke dalam jajahan uh, orang-orang uh, Barat. Maka bagi anda yang mengamati perkembangan perang salib sesungguhnya perang kedua perang-perang dunia kedua ini dapat dikategorikan perang salib yang ke-8. Yang ke-8. Bertambah kedua ketiga mana? Ya Anda yang harus belajar. Nah, ya. Satu-satunya negara Islam yang nggak bisa dimasuki oleh Inggris di, di, di Timur Tengah apa? Saudi. Maka seorang kolonel Inggris, saya lupa namanya, dia mengirimkan mata-mata ke Saudi. Dan ternyata di Saudi ini karena emang mereka adalah daulah tauhid, Nah, akhirnya mereka gagal diadu domba, nggak bisa. Nah akhirnya Inggris menyusun siasat. Mereka mengatakan bahwa Wah, ah, ah, ah, Saudi nggak bisa kita lawan karena karena gerakan Wahabi sangat kuat di sana. Dan anda tahu bahwa strategi perang yang dimiliki Barat pada Perang Dunia Kedua satu, divide et impera. Apa itu? Hah? Adu domba. Sewaktu mereka gagal menguasai Saudi, nggak bisa dikuasai karena rakyatnya nggak bisa disogok macam-macam. Akhirnya apa yang dilakukan oleh oleh Inggris? Saudi ini harus diadu domba dengan semua negara Islam. Maka mereka memunculkan isu Wahabi tadi. Sudah? Nah jadi dengan demikian maka Anda lihat Saudi adalah sebuah negara yang dikucilkan oleh semua negara Islam. Hanya ada satu yang menghubungkan kita dengan mereka apa itu? Haji. Coba tanyakan itu guru ustaz-ustaz di Indonesia, kiai-kiai Indonesia. Apa pendapat Anda tentang Saudi Wahabi? Sesat. Selesai. Anda ke Malaysia begitu, Anda ke Mesir, Anda ke mana mana juga begitu. Alhasil, Politik Inggris untuk meminggirkan Saudi dengan isu Wahabi ini ternyata berhasil. Maka nggak satupun negara Islam dunia yang seini dengan Saudi. Nggak ada. Mana coba? Negara mana? Nggak ada. Orang Indonesia ada sangat benci dengan Saudi sebenarnya. Hanya saja di sana haji itu aja kalau bukan karena pelaksanaan haji ada di Saudi, mungkin ya itu sudah selesai. Nggak akan ada hubungan diplomatik dengan Saudi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah bahwa si Inggris yang bejat tadi memang cerdik. Dia memanfaatkan penelitian yang dilakukan seorang Prancis yang bernama Fred Bill. Ah? Apa? Siapa? Kata siapa? Fred Bill namanya. Peneliti Perancis. Nah dari sinilah mereka memperoleh inspirasi. Bahwa Fred Bill ini punya buku dalam dalam bahasa Arabnya Al-Firqul Islamiyah fil Maghrib. Aliran-aliran Islam di Maroko. Buku ini berbahasa Arab karena diterjemahkan ke dalam bahasa Arab aslinya adalah berbahasa Perancis. Ditulis oleh orang Perancis namanya Fred Bill, sejarawan Perancis namanya Fred Bill. Maka sepertinya dari sinilah Inggris menemukan inspirasi bahwa ada Wahabi sesat di di Maroko. Dan Muhammad bin Abdul Wahab Saudi ini layak untuk dijuluki sebagai Wahabi karena ada kemiripan nama udah akhirnya berhasil Saudi Muhammad bin Abdul Wahab ini berhasil dijuluki dengan Wahabi sudah itu yang sesungguhnya terjadi sesat dalam tinjauan sejarah Wahabi itu memang sesat orangnya tadi kita jelaskan nama asli pendiri Wahabi adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum Abdul Abduswa Al-Ibadi Ar-Rasidi hanya saja yang di Saudi ini Muhammad bin Abdul Wahab ada kemiripan nama. Wahab Wahab ya udah, ini dia Wahabi. Buktinya apa? Mereka yang menuduh sesat Wahabi ini nggak menemukan kesesatan. Apa kesesatan? Kalau mereka menuduh Wahabi sesat karena nggak mau tahlilan lah. Imam Syafi'i menyangkal tahlilan. Apa Imam Syafi'i Wahabi? Kalau mereka menuduh Wahabi ini sesat karena nggak mau maulid, lah Imam Muhammad bin Ali al Mukrizi, beliau adalah ulama penting dalam mazhab Syafi'i abad ke-6. Beliau termasuk ulama pertama yang memfatwakan maulid itu haram. Bukan ulama dari mazhab Ahmad. Mazhab Syafi'i yang memfatwakan maulid ini haram. Namanya Imam al Mukrizi dalam kitab yang berjudul Al-Ittiaz wal-I'tibar. Buku ini ditulis abad ke-6. Nah sekarang apalagi alasan mereka menuduh Wahabi Saudi ini sesat? Kalau karena tahlilan, nah Muhammadiyah nggak tahlilan kenapa nggak sesat? Saudi nggak mau maulidan, ah. Al-Mukrizi itu lama Syafi'i dia yang memfatwakan itu. Apa dia sesat juga? Sudah? Baik. Di Indonesia saya sering kunjungi situs-situs. Secara garis besar, masyarakat Indonesia ikut-ikutan menyesatkan Wahabi, ah, ikut-ikutan mengasumsikan Wahabi yang sesat itu adalah yang di Saudi. Kenapa? Ada dua buku yang salah kaprah. Pertama adalah buku tafsir sawi. Siapa yang pernah duduk di pesantren NU? Sawi. Tafsir lain tahu? Tafsir lain ini disyarah oleh Muhammad bin Ali Al-Maliki. As-Sawi. Maka tafsir Sawi ini adalah syarah tafsir lain di dalam tafsir so, tafsir sawi ini diajarkan di hampir semua pesantren NU. Saya waktu di pesantren dulu belajar tafsir sawi ini kurang lebih empat tahun. Sudah? Tapi ini menjadi, tapi sudahlah. Di dalam tafsir sawi jilid keempat dijelaskan bahwa telah muncul gerakan khawarij sesat yaitu Wahabi sesat yang muncul dari daratan Najd. Karena waktu itu belum ada Saudi. Saudi yang sekarang dulu namanya apa? Najd. setelah muncul gerakan Khawarij yaitu gerakan Wahabi yang muncul di di tanah Najd. Di ujung fatwanya Imam Imam Sawi ini mengatakan Kota Allahu dabirohaula. Semoga Allah menghancurkan mereka. Nah, kemudian buku yang kedua Ibnu Abidin dalam buku beliau Raddul Muhtar. Di dalam buku ini juga Ibnu Abidin dua kali menyebutkan Wahabi yang Wahabi itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab yang di Saudi. Nah, dua buku inilah yang menjadi rujukan orang-orang NU di Indonesia untuk menyesatkan untuk menuduh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sosok Wahabi. Tapi di sini ada beberapa kejanggalan. Kejanggalan pertama, NU ini mazhab Syafi'i. Kenapa referensinya Ibnu Abidin, kitab Rodul Muhtar? Bukankah Rodul Muhtar ini mazhab Hanafi? Kenapa sekarang jadi referensi? Ini kejanggalan pertama. Kemudian kejanggalan yang sama, kalian NU ini kan orang-orang bermazhab Syafi'i. Kenapa menggunakan tafsir Sawi yang bermazhab Malik? Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Baghawi yang notabene bermazhab Syafi'i. Kenapa dilala? Sekarang kalian menggunakan tafsir Sawi. Jelas eh, Sawi ini mazhab Malik, Ibnu Abidin mazhab Hanafi. Tapi karena memang NU ini butuh referensi untuk syahwat mereka yaitu menjatuhkan Muhammad bin Abdul Wahab maka mereka jadi istilahnya hantam kromon tak buku apapun jadilah yang penting Wahabi sesat ini kejanggalan pertama kejanggalan yang kedua kedua buku ini juga analisanya nggak tepat sebenarnya tadi saya katakan bahwa Imam Sawi menutup fatwanya berfatwa Wahabi Saudi. Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahab Saudi. Lalu fatwa itu dia tutup dengan kota Allahu dabirohaula. Kalimat kota Allahu dabirohaula itu juga yang diucapkan Imam Al-Lakhmi ketika menyesatkan Wahabi. Berarti Sawi ini mengutip daripada Al-Mi'yarul Ma'bid. Hanya saja Sawi ini kurang vitamin kurang vitamin sehingga dia nggak tahu siapa Wahabi yang disesatkan Allah nih. Nah ya, ini kejanggalan kedua. Kejanggalan yang ketiga, di Indonesia ini ah, Imam Muhammad bin Abdul Wahab lahir di akhir abad ke-11. Sehingga Sawi dan Ibnu Abidin ini ulama abad ke-12 yang mengomentari Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi apakah semua ulama-ulama abad 12 menyesatkan Muhammad bin Abdul Wahab Saudi? Enggak. Ada dua orang ulama yang diakui semua orang NU, tapi kedua ulama ini enggak dipakai karena kedua ulama ini mendukung Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa? Saya pikir di hampir semua perpustakaan Kiai NU ada kitab Nailul Autor. Siapa yang menulis Nailul Autor? Imam Syaukani. Imam Syaukani ini hidup di abad ke-12. Saya pikir di semua perpustakaan ini ada kitab Subul Salam. Ditulis oleh Imam As-Sun'ani. As-Syaukani dan As-Sun'ani dua orang yang ikut mendukung dan menjernihkan nama Muhammad bin Abdul Wahab. Imam Syaukani dalam kitab Al-Badarut Talih mengatakan telah banyak berita bahwa Muhammad bin Abdul Wahab yang dari Najd adalah sesat dan khawarij. Tetapi setelah aku memeriksa buku-buku dia, saya hanya menemukan dakwah menuju tauhid yang sempurna. Saya nggak ikut-ikutan menyesatkan beliau, kata Imam Syaukani. Kalau kita banding-bandingkan nih, Syaukani, Sunan, dua, dua tokoh ulama abad 12 yang mendukung Muhammad bin Abdul Wahab di sisi lain ada Imam Ibnu Abidin dan Imam Sawi yang yang, yang justru sebaliknya mencaci maki Muhammad bin Abdul Wahab. Dari segi kapasitas ilmiah mana yang lebih tinggi? Syaukani dengan Son'an, dengan Sawi. Syaukani Sawi nggak ada apa-apanya dibanding Syaukani. Sawi hanya menulis satu buku yaitu Tafsir Sawi. Syaukani semua buku dia tulis dalam fikih dia menulis Sailul Jarrar dalam hadis dia menulis Nailul Autar. Dalam tafsir dia menulis Fathul Qadir. Dalam usul fikir dia menulis apa? Dia menulis Irsyadul Fuhul. Jadi Imam Syaukani ini menulis buku-buku besar dalam semua cabang-cabang ilmu. Begitu juga dengan Imam Sanani. Jadi dengan demikian, kalau kapasitas keempat orang ini kita adu, tentunya kapasitas Syaukani dan Sonani jauh lebih tinggi daripada kapasitas yang dimiliki Sawi dan Ibnu Abidin. Kita katakan demikian kenapa? Faktanya apa? Faktanya adalah karangan dan tulisan-tulisan mereka. Yang dua orang ini tulisannya apa? Ibnu Abidin hanya menulis Radul Muhtar. Atau yang dinamakan Hasya Ibnu Abidin. Sawi hanya menulis tafsir Sawi. Tapi yang dua orang ini, Sonani menulis apa? Subulus Salam. Beliau juga menulis Al-Hadjun Nabawi. Dan itu semua buku-buku besar. Syaukani, Masya Allah. Buku-bukunya besar. Tapi Syaukani dan Sonani tidak menguntungkan orang NU. Makanya komentar kedua orang ini nggak digunakan. Walaupun kapasitasnya lebih baik daripada kedua orang tadi. Sowi dan Ibnu Abidin walaupun tidak sejalan dengan masa NU dipakai komentarnya. Kenapa? Sesuai dengan syahwat. Sudah? Jadi dengan demikian mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi antum. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini adalah pemimpin di sini ini nih, ah, Bupati Rahmat Yasin ini dalam sebuah kesempatan ceramah subuh beliau di Parung menyebutkan bahwa teroris itu adalah gerakan Wahabi. Iya kan? Jadi beliau dalam hal ini kurang cermat kurang cermat dalam arti kata memang sebagian teroris membawa-bawa nama Muhammad bin Abdul Wahab itu betul. Hanya saja kita khawatir Bapak Bupati ini mendapat masukan yang nggak baik, makanya oleh sebab itu lebih baik ah, kita menjaga jarak sebaik-baiknya dulu. Jangan jangan jangan terlalu anu. Kita perlahan-lahan memperbaiki suasana. Karena teroris itu masih merupakan isu yang yang cukup laku sekarang. Maka besok hari Selasa saya nggak bisa masuk karena negara mengundang saya dan seorang teman untuk sebuah seminar di Jakarta Pusat tentang terorisme. Entah kenapa saya yang diundang. Ah, kita ada dua orang dari lembaga kita tentunya kita yang saya yang dipilih Selasa besok. Tapi ah, melihat pembicaranya terus terang muntah kita dengar pembicaranya Komarudin Hidayat, Nazaruddin Umar, siapa lagi? Orang jil semua pembicaranya. Hmm? Jil. Jaringan iblis liberal. Nah, pembicaranya mereka semua lah. Tapi ini program negara. Dan ada beberapa orang yang diundang, salah satunya adalah kita. Maka untuk selasa besok kemungkinan besar saya nggak bisa ngajar. Hah? Ya, lihat aja di TV. Assalamualaikum.